TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Pastilah laki-laki ini dilukai oleh bibi Lastri atau setidak-tidaknya bibi-bibi lainnya karena Tak jauh dari tempat ini adalah padepokan Bibi Lastri. Hmm. Jadi mereka bersembunyi di hutan Muncang. Ya. Ya. Memang hutan itu adalah satu-satunya hutan yang belum kami periksa. Kami tidak menyangka Lastri berani bertempat tinggal di wilayah kerajaan Sunda. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu. Badan meriang ya. Rokok pak. Hidung mampet pak sakit kepala lah. Rokok lo mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol, Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok tengok Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Mucus sebagai Riswara, Anis sebagai Wiyatsih, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna yang bertemu dengan kelompok dari perguruan Kembang Hitam terlibat dalam pertikaian. Dan hal mana menyebabkan Mahawira dari Mataram Agung itu tidak berdaya. Tubuhnya dijadikan bulan-bulanan pukulan dari Lastri dan juga Warih dan Ningrum. Setelah merasa lawannya tidak bernyawa, Lastri segera meninggalkan pinggiran desa Muncang menuju kota Rupada. Música semilir meniup perlahan. Kicauan burung-burung pagi terdengar bersahut-sahutan. Suasana di pinggiran desa Muncang terasa begitu indah dan mempesona. Tetapi keindahan itu terasa lepas manakala kita melihat sosok tubuh yang tergolek di rerumputan. Darah yang keluar dari mulutnya membasahi sebagian wajahnya. Sementara di bagian lain, nampak seorang bocah tengah berjalan tertatih-tatih. Ah, gila, aku justru telah menuju arah yang salah. Ini, ini adalah desa kecil di mana dahulu aku bersama Bibi Lastri hendak memberikan hukuman pada pemuda jahat yang gemar menyakiti wanita. Ah, iya, jika aku tidak salah, di ujung sana merupakan pintu menuju hutan muncang dan tengah hutan itu merupakan padepokan Bibi Lastri. Padepokan kembang hitam. Aku harus menjauhi tempat ini. Hei, apa itu? Ada tubuh orang di semak-semak itu. Mayatkah itu? Tubuh laki-laki itu sepertinya banyak mendapat luka. Wajahnya pun telah banyak dilumuri darah. Ah. Yang jaga Dewa Betara. Dia, dia, oh, dia kayakku. Laki-laki ini kayakku. Oh, apa yang telah terjadi dengan dirinya? Tewaskah laki-laki ini? Aku akan mencoba membawanya ke tepi sungai di sana. Kekuatanku seakan-akan telah habis. Aku berlarian hampir semalam suntuk. Aku harus kuat. Aku harus kuat membawanya hingga ke sana. Dan Manggala terus melangkah dengan beban tubuh laki-laki dewasa yang akhir-akhir ini telah menggelisahkannya. Laki-laki yang banyak membuat tanda tanya. Ia terus melangkah sampai akhirnya tiba di pinggir sungai kecil. Ya, ya. Oh, jagat Dewa Betara. Apa yang harus aku lakukan? Bukankah aku pernah menghendaki kematian laki-laki ini? Lalu, mengapa aku harus bersusah payah menolongnya? Laki-laki ini adalah orang jahat. Dan dan itu adalah yang dikatakan ibuku. Oh. Tapi tapi benarkah itu semua? Rasa-rasanya Aku juga tidak dapat menyampingkan kata-kata kakek tua di dalam gua. Ah, apa yang harus aku lakukan? Dewata. Bocah laki-laki itu menatap dalam-dalam tubuh yang tergeletak di hadapannya. Tetapi tiba-tiba saja Bagaikan air bah yang deras mengalir, dadanya terasa digulung dan dicekam oleh emosi yang tidak dimengertinya. Dan tanpa disadari, pipinya telah dibasahi oleh hangatnya air mata. Aku harus menolongnya. Harus. Aku akan membersihkan tubuhnya, wajahnya dari darah yang mulai mengering. mencoba menyadarkannya. Aku akan mengurut dan memijat urat-urat di sekitar pangkal lehernya. dia sadar kembali. Aku, aku tidak mau bertemu dengannya. tidak mampu bangkit. Agaknya tubuhnya demikian lemahnya. Aku tidak akan menolongnya lagi. Aku tidak mau bertemu dengannya. Aku malu. Aku malu. Aku akan tetap mengintai dari semak-semak ini sampai ia mampu bangkit kembali. Laki-laki itu masih saja tergolek di sana. Dia belum juga mampu menggerakkan tubuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Agaknya lukanya teramat parah. Apakah apakah dia telah kembali tidak sadarkan diri? Uh, aku tak lagi mendengar suaranya. Akan kulihat ke sana. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombar memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombar si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombar mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombar. Obat batuk produksi Kalbe Farma. Perlahan-lahan, Kayan melangkah mendekati sosok tubuh yang kini tidak nampak bergerak lagi. Akan tetapi ketika ia tiba di sampingnya dan membungkuk, dadanya berdebar ketika mendengar desah laki-laki itu. Celaka. Aku, aku harus meninggalkannya. Aku tidak mau dikenalinya lagi. Oh, bulan, bulan, maafkan aku, bulan. Eh, agaknya laki-laki ini tidak sadarkan diri. Dia mengigau. Benar, tubuhnya panas sekali. Aku, aku tidak mungkin meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan untuk menurunkan panas tubuhnya? Wulan. Dinda Wulan. Maafkanlah diriku. Aku memang berdosa dan kurang memperhatikanmu. Saat mana kau membutuhkan pertolongan. Wulan. Anting Wulan adalah nama dari ibuku. Oh, benar rupanya. Laki-laki ini adalah suami dari ibuku. Laki-laki ini adalah ayahku. Oh, yang jaga Theo Betara. Aku aku hampir saja membunuhnya. Aku hampir membunuh ayahku sendiri. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi antara dirimu dengan ayah? Kenapa kalian jadi berpisah sekian lamanya? Oh. Wulan. Anting Wulan istriku sayang. Aku tak tahu apa yang harus aku perbuat lagi. Aku akan membawa laki-laki ini ke desa itu. Aku akan minta pertolongan dari penduduk desa itu. Aku tidak peduli mereka akan mengenaliku dan menangkap aku. apa dengan desa ini? Mengapa demikian sepinya? Tak ada seorang pun penduduk yang kulihat di jalan-jalan desa. Dan uh, mayat. Aku melihat banyak mayat yang tergeletak di sana sini. Oh, yang jagat Dewa Betara. Agaknya ini semua adalah perbuatan Bibi Lastri. Ya, aku yakin. Hanya Bibi Lastri lah yang mampu melaksanakan kekejaman seperti ini. Oh, apa yang harus aku lakukan? Oh, siapa itu? Aku, aku melihat sosok-sosok bayangan menuju ke tempat ini. Siapakah mereka? Ah, bukankah, bukankah mereka Bibi Yatsi dan Paman Diswara? sih, Paman di suara! Ah, kau, Kayan? Bibi, kemana saja Bibi Yatsi selama ini? Oh, Kayan. Apakah kau sudah bertemu dengan ibumu, Nyai Kembang Hitam? Dan Siapakah itu laki-laki yang kau pondong? Ah, ibu, ibuku maksud Bibi. Di mana beliau, Bi? Aku terpisah dari ibuku sejak enam tahun yang lalu. Aku tidak tahu di mana ibuku berada. Apakah Bibi mengetahui di mana beliau berada saat ini? Uh, lalu, jika memang kau terpisah dengan beliau, di mana saja kau bersembunyi? Bersama Lastri kah? Iya, Paman. Saya tinggal bersama Bibi Lastri dan teman-teman yang lain. Beberapa hari yang lalu, saya baru berhasil melarikan diri dari kelompok siluman itu. Ya, kami juga telah mendengar semuanya tentang Lastri. Tentangnya yang telah bersekutu dengan siluman ular. Ibumu telah menceritakannya padaku. Uh, dia menceritakannya padaku di pantai selatan. Pantai selatan? Iya. Yeah. Bibi dan paman bertemu dengan ibuku di pantai selatan. Iya, Kayan. Ketika kami hendak menemaninya di gua karang, Ibumu menolaknya. Ibumu mengatakan ingin tinggal sendiri. Dan beliau menyarankan jika memang ingin menolongnya, aku dimintanya mencari tahu di mana dirimu berada. Aku aku akan mencarinya. Aku akan menemui ibuku. Uh, tetapi maukah untuk sementara ini Bibi menolong laki-laki ini? Tolonglah, Bi. Uh, dia terluka dalam sangat hebat, Kakang. Badannya panas sekali Marilah kita mencari salah satu pondok yang kosong, Kakang. Kita akan menolongnya di sana. Uh, biar ku angkat tubuhnya sendiri, Dinda Yatsi. ah. Dewata, selamatkanlah nyawa laki-laki itu. Jika memang dia adalah suami dari ibuku, dia harus kembali lagi pada ibuku. Tetapi aku aku tidak sanggup untuk bertemu dengan laki-laki itu. Ah, bagaimana Bibi Yatsi? Bagaimana keadaan laki-laki itu? Uh, Kayan, siapakah laki-laki itu? Agaknya dia terluka oleh pukulan Aji Banyu Cakrabuana. Dia terluka oleh... Uh, Banyu Cakrabuana? Iya. Yeah. pastilah laki-laki ini dilukai oleh Bibi Lastri. Atau setidak-tidaknya bibi-bibi lainnya. Karena tak jauh dari tempat ini adalah padepokan Bibi Lastri. Hmm. Jadi mereka bersembunyi di hutan muncang. Ya, ya, memang hutan itu adalah satu-satunya hutan yang belum kami periksa. Kami tidak menyangka Lasti berani bertempat tinggal di wilayah kerajaan Sunda, wilayah Prabu Purbaya. Lalu, bagaimana bagaimanakah Bibiatsi? Apakah lukanya dapat disembuhkan? Jangan khawatir, Kayan. Setelah minum ramuan yang akan kami celupkan dalam air panas, Demamnya akan segera hilang. Setelah itu, kami akan mencoba menyembuhkan luka dalam. Percayalah, secara berangsur-angsur lukanya akan dapat kami sembuhkan. Ah, uh, Kayan, tetapi siapakah laki-laki itu? Uh, saya saya tidak mengenalnya dengan baik, Bi. Tetapi dia adalah laki-laki baik. Dia uh, dia pernah menyelamatkan nyawa saya. Hmm, ya, jika begitu kau tunggulah. Mungkin air panas itu telah matang. Aku akan masukkan ramuannya. Setelah menyiapkan ramuannya, Wiatsih kembali ke dalam kamar menemui Riswara yang tengah mengurut bagian-bagian tubuh Raden Sakapalwaguna yang terluka. Ini Kakang, ramuan ini sudah siap. Ah, kemarikanlah. Ah, ini Kakang. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. Loh, loh, Baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya, Procol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Procol sirup. Procol sirup, produksi Kalbe Farma. Bagaimana dengan panas tubuhnya, Kakang? Ya, masih tinggi, Yatsi. Tetapi sebentar lagi setelah ramuan ini bekerja, tentu panasnya akan turun. Bulan. Bulan. Maafkan aku, Bulan. Sejak tadi laki-laki ini menyebut-nyebut nama Bulan, istrinya. Uh, entah kenapa aku aku jadi curiga, ya sih. Curiga apa, Kakang? Aku curiga nama yang disebut-sebut Wulan itu adalah Anting Wulan. Uh, ya. Begitukah, Kakang? Ya. Anting Wulan istriku. Uh, tuan, Tuan. Uh, apakah Tuan dapat mendengar kata-kataku? Tuan? Uh, Wulan. Dia tidak dapat mendengar kata-katamu, Kakang. Panas tubuhnya masih tinggi sekali. Anting Wulan. Eh, Kakang? Ya sih. Dia, dia pastilah suami dari Nyai Kembang Hitam. Aku tahu nama asli beliau adalah Anting Wulan. Iya, benar Kakang. Aku masih mengingatnya dengan jelas ketika Prabu Purbaya menemui Nyai di makam ibu dari adik Rencani di pinggir hutan Loyang. Uh, lalu, apakah Kayan putranya telah mengetahui hal ini? Ah, kau keluarlah ya sih. Tanyakan hal itu padanya. Aku akan tetap menjaga keadaannya di sini. Baik, Kakang. Kayan? Kayan? Oh, di mana anak itu? Akan kulihat keluar. Oh, di mana bocah itu? Kayan? Kayan? Oh, aneh sekali. Belum berapa lama ia ada di muka pintu bilik akan kucoba mencari ke sekeliling desa ini. Yatsi, kemari. Dia telah sadar. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng nah. lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, Kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. yang semula akan mencari ke sekeliling desa, terkejut mendengar panggilan Riswara. Segera saja ia kembali ke pondok kecil itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.